بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Baik, ini sesi yang kelima dari pertemuan yang ke-14 untuk kitab yang ke-9 dari program Kuliah Mafatih Alil. Masih di bab yang ke-15 telah menjelaskan tentang menyebutkan judul bab terkait dengan firman Allah hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwa al-aliyyul kabir ya jadi sisi penekanan bab di sini ada dua sudut yang pertama keadaan para malaikat ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang sesuatu. Bagaimana ketundukan mereka dan takutnya mereka. Nah, ini menunjukkan bahwa para malaikat itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala di bawah pengaturan Allah. Kemudian yang kedua pada firman Allah wa huwal aliyul kabir. Dan dialah Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Maha tinggi lagi maha besar Nah, ini menunjukkan batilnya ibadah kepada malaikat dan selainnya. Karena Allah Subhanahu wa taala Al-Ali yang maha tinggi lagi maha besar. Kemudian ayat ini tentang bagaimana ketundukan para malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala ini ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah dua hadis yang akan dibawakan oleh penulis di sini. Walaupun hadit-hadit yang semakna dengan ini banyak di dalam bab ini. Tapi beliau pilihkan dua riwayat di sini. Ya. Yang pertama kata beliau fi sahihi dalam as-sahih. Dalam as-sahih yang dimaksud dalam as-sahih di sini adalah kitab Sahih Al-Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kata beliau إذا قضى الله الأمر في السماء apabila Allah telah menetapkan perintah di langit. qada Allahu Allahul amra fis sama. <clears throat> apabila Allah menetapkan perintah di langit. qada itu dalam Penggunaan syariat terbagi dua, ada qada kauni dan ada qada syar'i. Ada yang bersifat kauni qadari dan ada yang bersifat syar'i dini. Ada dua jenis. Iya. Dan di sini maksudnya qada kauni. Apabila Allah telah menetapkan suatu perkara apakah dalam bentuk menakdirkan atau Allah berbicara dengannya, berbicara tentangnya. Fisama di atas langit. Dan ini diantara dalil yang menunjukkan sifat al-ulu, ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut di dalam ayat wa huwal aliyyu. Dialah yang maha tinggi. Baik. Darabatil malaikatu bi ajnihatiha khud'anan liqaulihi. Maka para malaikat mengepakkan sayap-sayapnya karena tunduk patuh kepada perintah atau kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi ini penggambaran bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di atas langit itu. Iya. Dan ada riwayat-riwayat yang lebih merinci di dalam hal ini. Seperti misalnya di dalam Sahih Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu Ya. Katakan oleh Ibn Abbas, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan fi nafarin min ashabihi." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau pernah duduk di tengah para sahabatnya. Maka farumiya binajmin adhimin fastanar. Maka dilemparlah bintang yang sangat besar. Lalu membawa cahaya maka Nabi bertanya kepada para sahabat, "Ma kuntum taquluna idza kana misla hadza fil jahiliyah?" Kalau terjadi seperti ini di masa jahiliyah dahulu, apa yang kalian katakan? Maka para sahabat berkata, barangkali akan dilahirkan seorang anak yang membawa sejarah yang besar atau ada kematian orang besar. Ya, maka Nabi menegaskan Fainaha la yurma biha limauti ahadin wala lihayati. Bintang itu tidak dilemparkan karena kematian atau kehidupan seseorang. Ini Nabi itu kadang bertanya kejadian-kejadian terjadi di masa jahiliyah kadang untuk meluruskan sebagian hal. Meluruskan. Nah, itu sifatnya seorang dai Seorang yang mengajak ke jalan Allah seperti itu. Kalau dia sangka pada kawan-kawannya, pada masyarakatnya, pada murid-muridnya, ada hal yang perlu diluruskan, mereka luruskan. Iya. Maka Nabi terangkan, "Walakin Rabbuna tabarakasmuhu idza qada amran sabbaha hamalatul arsh." Tapi Rabb kita yang maha berkah namanya apabila Allah menetapkan suatu perkara berbicara dengan suatu maka para, para malaikat penyandang arsh bertasbih. Iya. Jadi yang pertama mendengarkannya siapa? Para malaikat yang menyandang arsh. Ada berapa malaikat yang menyandang arsh? Hmm? Delapan atau empat? Kalau di ayat 8, di hadit 4. Yang mana yang tuh pakai? Hah? Dua-duanya. Sekarang 4 ya, pada hari kiamat 8. Dan disebutkan dalam sebuah riwayat malaikat penyandang arsy itu diberitakan oleh Nabi dari apa namanya telinganya ke bahunya itu perjalanan 700 tahun. Baik. Kemudian setelah itu, thumma yusabbihu ahlus sama alladziina yalunahum." Kemudian setelah itu penduduk langit yang dibawa penyandang ars bertasbih. Thumma alladziina yalunahum." Kemudian bertasbih lagi malaikat di bawah mereka. Sampai ke langit dunia. Nah, ini menunjukkan bahwa langit itu bertingkat-tingkat, setiap tingkatan itu ada malaikat bertasbih. Iya. Nah, kemudian Para malaikat yang berada di bawah penyandang ars ini bertanya kepada malaikat penyandang ars. Ya. Tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Mada qala rabbukum? Maka malaikat penyandang ars memberitahu di bawahnya. Yang di bawahnya memberitahu ke bawahnya. Terus sampai ke mana Ke langit dunia. Nah, disitulah datang jin mencuri apa? mencuri berita, maka mereka pun dilempar dengan bintang itu tadi. Jelas ya? Baik. Akhir haditnya mirip dengan hadit-hadit yang akan datang. Iya. Jadi demikian keadaan para malaikat. Kalau di sini disebutkan darabatil malaikatu biajni hatiha khud'anan liqaulihi. <clears throat> Karena silsilatun ala Safwan. <clears throat> maka Para malaikat mengepakkan sayap-sayapnya karena patuh kepada firmannya. Seakan-akan firman yang didengarkan itu seperti gemerincing rantai besi yang ditarik di atas batu yang rata. Iya. Ini penggambaran bagaimana ketundukannya para malaikat. Dan terdapat bahwa malaikat itu memiliki sayap-sayap. Iya. Ja'ilil malaika uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba' Malaikat itu memiliki sayap-sayap. Jibril pernah dilihat oleh Nabi dalam wujud aslinya dan sayapnya menutup sayapnya ada 600 menutupi ufuk. Yamfuduhum dalika. Yang hal tersebut memekakkan mereka. Ya sehingga mereka jatuh pingsan. Para malaikat ini hatta إذا fuzzi عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم sehingga apabila rasa takut dari hati mereka telah dihilangkan mereka baru bertanya apa yang difirmankan oleh Rob kalian قالوا الحق wa huwal الكبير kabir maka malaikat menjawab Allah berfirman yang hak yang benar iya dan dialah Allah yang maha tinggi lagi maha besar baik sampai sini jelas ya kita dengarkan dulu adan salat isya. Baik. Kemudian dikatakan fayasma'uha mustariqus sama. Lalu setan-setan penyadap berita, pencuri berita atau pencuri wahyu mendengarkan. Ya, jadi ada para pencuri wahyu ya, Iya. Ini yang menyadap berita. Jadi disebutkan kisah mereka di surah As-Saffat dan disebutkan di surah Al-Jin. Bagaimana para setan pencuri berita ini? Wa mustirikus sam'i hakada ba'duhu fawqa ba'd. Wasafa Sufyanu bi katfihi فحرفها wa بين baina pencuri penyadap berita ini mereka itu begini jadi sebagiannya di atas sebagian yang lain Sufyan mensifatkan bahwa dengan jari jemarinya beliau tahrif maksudnya beliau balikkan Lalu baddada bena asabihi direnggangkan antara jari jemarinya. Kayak begini. Artinya apa? Ya, saling tindih menindih, nyambung menyambung. Para syaitan ini. Iya. maul karima Maka ia pun mendengar yang di atas mendengarkan kalimat fayulkiha ila man tahtahu. Lalu penyadap berita ini yang berada di atas itu menyampaikan kepada yang berada di bawahnya. Thumma yulkiha al-akharu ila man tahtahu. Ya, sebagian apa namanya? Kemudian yang berada di bawahnya lagi menyampaikan kepada yang di bawahnya. Ya. Jadi militan juga ini ya para jin ini kerjasamanya luar biasa. Jadi ini para pencuri berita. Dan dia tahu kalau kena lemparan bintang akan mati. Jelas ya? Nah, sebagian manusia begitu, sebagian makhluk begitu. Di atas kebatilan dia sudah tahu dirinya akan binasa, tapi dia lakukan juga. Itu kadang kekufuran membuat hati itu menjadi buta. Sehingga kadang hal-hal berharga berlalu begitu saja dari dirinya tidak ada nilainya. Nasallallahu alaihi Hatta yulkiha ala lisanis sahir awil kahin. Ya, dan demikian seterusnya hingga disampaikan ke mulut tukang sihir atau tukang ramal. Si dukun ini. Parubama adrakahu shihabu qabla ayyulkiyaha. Ya, akan tetapi kadangkala setan penyadap berita itu telah terkena syihab, bintang yang dilemparkan. Iya. Api itu yang asalnya bintang yang dilemparkan itu kadang sudah menimpa dahulu sebelum sempat menyampaikan kalimat atau firman tersebut. Dan kadangkala sudah sempat menyampaikannya. Iya. Warubama alqaha qabla yudrikahu. Kadang sudah sempat dia sampaikan sebelum dia terkena syihab tersebut. Tapi kalau dia sudah sempat sampaikan apa yang dia lakukan, fayakdzibu maha mi katbah. Iya. Lalu dengan satu kalimat yang dia dengar itulah tukang sihir atau tukang apa namanya? Yang satu kalimat yang didengar itu itu sudah dia berdusta bersamanya seratus macam kedustaan Ya, jadi situkan sihir atau sukan ramal ini berdusta. Di dalamnya 100 macam kedustaan. Yang ini kadang satu dia dengarkan. Yang satu ini, nah itu yang dia pakai. Sudah dia campur 100 macam kedustaan. Ya, karena itu datang di dalam sebagian riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah pernah bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kata Aisyah, Qultu ya Rasulullah innal kuhan kanu yatahaddatsuna bisyai' fanajiduhu haqqan. Saya berkata, "Wahai Rasulullah, sungguhnya para dukun mereka itu berbicara dengan sesuatu dan kami ketemukan apa yang dia bicarakan benar." Ya, maka kata Nabi, "Tilkal kalimatul haqqu yakhfifuha al-jin fayakhfifuha fi udun walihi. Itulah kalimat benar yang dicuri oleh jin lalu dia bisikkan ke telinga walinya, kedukun ini atau tukang sihir itu. Wa yazidu fiha mi'ata kadbah, lalu dia tambah 100 kedustaan. Dia tambah 100 kedustaan. Nah, ini yang membuat sebagian manusia tertipu. Dia datang ke dukun. Diberitahu sesuatu. Dia ketemukan benar atau ada benarnya? Ya. Atau ada benarnya? Jelas ya? Maka dianggap bahwa dukun ini, wah ini benar-benar sakti dukunnya. Akhirnya dia semakin apa? Semakin tertipu dia hal tersebut. Baik, jadi kalau kita tahu ceritanya, ceritanya seperti ini. Ini diberitahukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fayuqalu alaysa qad qala lana yawma kada wa kada. Fayusaddaqu الكلمة التي allati sumi'at minas Maka karena dia kadang menyampaikan ada hal yang benar, maka orang yang mendatangi tukang sihir atau tukang ramal ini mengatakan, bukankah dia telah mengabarkan kepada kita bahwa pada hari begini akan terjadi begini? Ya. Dan kabar itu betul-betul terjadi sehingga dipercayalah tukang sihir dan tukang ramal tersebut karena satu kalimat yang didengar dari langit. Baik. Jadi hadit ini mana global yang terdapat di dalamnya dari sisi pendalilan penulis beliau di dalam membawakan hadit ini untuk menjelaskan bagaimana tunduknya malaikat ketika Allah berfirman sesuatu. Iya. Sekaligus di dalam hadis ada faedah tambahan. Bagaimana firman Allah itu itu di tengah para penduduk langit. Kemudian setelah itu ada jin-jin yang mencuri berita sampai kepada dukun. Nah, itulah yang dikabarkan di dalam hadis ini. Maka ini terdapat bantahan terhadap kaum musyrikin. Kalau malaikat saja keadaan mereka seperti ini ketika mendengar firman Allah padahal mereka adalah makhluk Allah yang sangat kuat maka diketahuilah bahwa segala kekuatan itu milik Allah yang berkuasa itu hanyalah Allah dan malaikat hanyalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ya tidak boleh menyerahkan sebuah ibadah apapun kepada para malaikat yang merupakan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menyerahkan ibadah kepada selain Allah, maka dia adalah apa? Musyrik dengan syirik akbar. Kalau malaikat saja seperti ini, bagaimana pula yang selain malaikat? Maka dari hadis ini dipetik beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama terhadap terdapat bantahan terhadap kaum musyrikin yang beribadah kepada malaikat, para nabi dan orang-orang salih. Iya. Yang kedua terdapat pengagungan malaikat terhadap Allah. Dan ini menunjukkan kebesaran Allah. Dan dari situ dipahami bahwa dialah Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Tidak ada syarikat baginya. Nah, itu cara memahami ayat-ayat dan hadit-hadit. Ya, kalau ada cerita seperti ini, kadang masalah juga ya sebagian penuntut ilmu. Kalau ada cerita seperti ini, dia nanyanya macam-macam itu malaikatnya kayak bagaimana ya bentuknya? Kayak bagaimana modelnya? Ya. Apa hubungannya dengan malaikat dia tanya? Harusnya yang dia petik, dia memetik makna pengagungan kepada Allah. Bagaimana besarnya Allah? Keagungan Allah. Jelas ya? Ketika diceritakan misalnya tentang bagaimana besarnya arus besarnya kursi, Nah, itu yang dia ingat bagaimana keagungan kebesaran Allah. Jangan dia pikir-pikir arsy itu kira-kira kayak gimana ya? ya. Nah, ini namanya dia sudah jatuh di dalam banyak kekeliruan ditunggangi oleh syaitan. Maka ini hati-hati ya. Ini kadang menimpa sebagian orang-orang yang belajar. Jangan sampai ada yang kena penyakit seperti itu. Ada lagi kadang belajar ilmu akidah. Yang dia ingin tahu, wah ini dalam hal ini ahli sunnah pendapatnya begini, ahli bidah pendapatnya begini. Ya. Wah oh, ini kadang di dalam hal ini ada yang pendapat begini. Sibuk dengan silam pendapat, pendapat, pendapat. Ya, padahal pembahasan akidah pokok yang dipetik adalah apa? Keimanan dan tauhid itu harusnya yang dia perhatikan, dia perkuat di dalamnya. Jelas ya? Adapun mengenal tentang bagaimana pendapat ahlul bidah dan seterusnya, nah, itu ada waktu-waktu tertentu, tingkatan tertentu kapan dia masuk ke sana. Baik. Kemudian terdapat di dalam hadis ini juga penetapan ketinggian Allah di atas makhluk. Dan terdapat juga di dalam hadis penetapan bahwa Allah berbicara. Dan terdapat bahwa pembicaraan Allah itu hal yang didengarkan oleh malaikat, didengarkan dengan suara dan huruf. Dan ini bantahan terhadap orang-orang Asy'ariyah dan Qullabiyah. Dan terdapat batilnya sihir dan perdukunan. Ya. Jadi walaupun diketemukan sebagian dukun tukang sihir berucap benar, itu kadang-kadang ya, tukang curinya kadang berhasil, kadang apa? Kadang gagal kan begitu. Ya. Kalau dia berhasil sudah dicampur dengan 100 kedustaan. Ya kadang yang ditangkap oleh orang yang bertanya bukan yang benarnya, dustanya yang ditangkap. Ya. Dan ini naudzubillah. Baik. Kemudian yang ke lima di dalam atau yang berikutnya faedah berikutnya dari apa namanya hadit ini ya dipetik dari hadits ini bahwa kalau sesuatu itu didominasi ya oleh keburukan, maka yang dilihat itu adalah hal yang mendominasi. Kan yang benar kalimat yang benar dari yang disampaikan oleh dukun cuma satu. Dicampur berapa? Seratus kedustaan. Masa satunya yang diperhatikan, seratusnya diabaikan. Ya, jelas ya. Maka yang satu ini menjadi tidak dianggap. Menjadi tidak dianggap. Karena itu tidak ada sama sekali perhitungan, pertimbangan di dalam syariat terhadap tukang sihir dan perdukunan di dalam hal itu. Hanya ada diputuskan bahayanya hukum yang keras terhadap sihir dan perdukunan akan datang nanti bab khusus diterangkan oleh penulis tentang hal tersebut. Ya wallahu taala alam. Baik Sufyan yang ada di dalam sanad tadi di dalam hadis itu Sufyan ibnu uyaina ibn Maimun al Hilali Abu Muhammad. Ya, beliau ulama di kota Mekah. Jadi di masa itu ada Imam Sufyan ibnu uyaina di Mekah, Imam Malik di mana? Di Medina. Nah, ini yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Andai kata tidak ada Ibnu uyaina di Mekah dan Malik di Medina, maka telah hilang ilmu negeri Hijaz. Ya, ini Imam Malik dan Sufyan Ibn Uyayna dua sosok ulama yang merupakan simbol ilmu di masa itu. Beliau meninggal pada tahun 198 Hijriah. Baik, wallahu taala alam. Kita lanjutkan insyaallah taala setelah solat Isya. Subhanakallahumma wa bihamdik Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.